Kata beliau di sini Qala asy-syarih Syekh Shalal Fauzan waffaqahullahu taala wa anwa'ur riddati katsiratun dan jenis-jenis kemurtadan itu banyak sekali. Wa Syekh rahimahullah dan Syekh rahimahullah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dzakara fi hadhihi risalati beliau menyebutkan di dalam risalah ini di dalam kitab Nawaqidul Islam ahammaha wa a'dhamaha beliau menyebutkan yang paling penting dan yang paling besar atau paling agung. Naam. Wa illa fanawaqidu katsiratun. Dan jika tidak demikian, aslinya pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Jadi tidak hanya 10 saja. Cuma yang disebutkan 10 nanti ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab itu yang paling penting dan paling besar. Kata beliau seperti itu. Wa satajidunaha fi kutubil fiqhi dan kalian akan mendapatkannya di kitab-kitab fikih fi babi hukmil murtad bab hukum orang yang murtad yang keluar dari agama Islam kembali kepada agama kekufuran barakallahu fikum seperti itu wal syekh Abdullah ibn Muhammad rahimahullah taala risalatan ismuha dan Syekh Abdullah bin Muhammad rahimahullah taala 6 memiliki sebuah risalah ismuha al-kalimatun nafi'ah fil al waqi'ah. Nah. Jadi ada kata-kata yang bermanfaat nah yang menunjukkan atau menyebutkan tentang eh, sesuatu yang mengkafirkan secara kenyataan. Wa yamadbu'atun fi ad-durar as-saniyah wa ghairiha jadi maksud beliau mungkin Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab mungkin seperti itu. Wal an lamma fashal jahl washtaddat ghurbatud din dan sekarang kata beliau ketika telah menyebar kebodohan kemudian agama ini semakin apa semakin asing dan inilah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih hadisnya Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Bahwasanya agama Islam itu dimulai atau berawal dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya namun fatuba lil ghuraba beruntunglah orang-orang yang asing jadi orang-orang yang asing berada di atas agama yang benar berada di atas Al-Quran dan Sunnah, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Fatu balil ghuraba. Beruntunglah bagi orang-orang yang asing, yang benar-benar mereka kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, Zaharun nasun minal ladhina yatasammuna bil ilm." Nah, maka muncullah setelah itu ketika kebodohan semakin menyebar dan juga agama semakin asing, muncullah beberapa manusia nam minal ladhina yattasimuna bil ilm yang mereka itu menyandarkan dirinya dengan ilmu dalam artian mengaku-ngaku dirinya punya ilmu paham ya yang mereka menamakan diri mereka dengan ilmu kami ini adalah orang-orang alim para ulama katanya wa yaqulun nah akhirnya orang-orang tadi itu yang bergaya sok berilmu tadi mengatakan la tukafirun nas jangan kalian mengkafirkan manusia ini tujuannya apa? Untuk mencaci maki ahlu Sunnah. Jadi mereka menuduh ahlu Sunnah itu mengkafirkan manusia. Menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu takfiri, mengkafirkan manusia. Itu tuduhannya. Kata mereka orang-orang yang bodoh ini, la tukafirun nas. Janganlah kalian mengkafirkan manusia. Yakfi ismul Islam katanya. Cukup nama Islam itu cukup. Jadi KTP tulisan Islam itu cukup. Walaupun tidak sholat, nggak zakat, nggak puasa, nggak haji cukup. Yang penting Islam. Ini keliru besar ya. Kenapa keliru besar? Karena yang namanya keimanan seseorang itu harus diiringi dengan amalan. Barang siapa yang mengakhirkan atau menghilangkan keimanan dari definisi iman, dari keimanan seseorang, nggak ada amalan sama sekali, itu nanti masuk dalam apa? Pemikiran murjiah. Na'udzubillah. Pemikiran murjiah ini pemikiran yang sesat, kelompok yang sesat murjiah ini. Pemikiran irja yang mereka mengatakan apa? bahwasanya amalan itu tidak masuk dalam bagian keimanan. Kamu beriman cukup mengucapkan la ilaha illallah. Cukup engkau itu meyakini Allah Ta'ala itu berhak untuk disembah cukup. Gak perlu beramal, gak sholat, gak masalah. gak haji, gak masalah, gak puasa, tidak jadi masalah. Kata mereka ya. Jadi walaupun melakukan perbuatan dosa besar, berzina, berjudi, meminum khamar, kalian imannya tetap sempurna. Seperti imannya Jibril dan Mikail. bilah ya. Itu ucapan-ucapan orang-orang siapa tadi? Murji'ah yang mereka mengakhirkan atau mengeluarkan amalan daripada definisi al-iman. Jauh daripada pengertian ahlu sunnah wal jamaah karena ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwasanya al iman huwa nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Itulah keimanan menurut Ahlus Sunnah Jamaah yang harus kita yakini dan kita terapkan. Apa itu? Keimanan itu adalah diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, kemudian dengan adanya amalan dengan anggota badan, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itulah keimanan menurut Naam ajaran yang benar yaitu ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. <coughs> Barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi kata orang-orang bodoh tadi, la kafirun nas, jangan kalian mengkafirkan manusia, yakfi ismu Islam katanya. Cukup nama Islam itu cukup katanya. Yakfi annahu yaqul. Cukup bagi dia itu mengatakan anak muslim. Aku muslim kok, KTP ku muslim. KTP ku ini agamanya agama Islam. Tapi orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat. Bagaimana? Rukun Islam itu bukan satu. Rukun Islam itu ada lima Pertama, dua persaksian, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, abduhu wa rasuluh itu. Kemudian apa? Negakkan salat yang kedua. Kemudian yang ketiga menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, enam berpuasa. Yang kelima berhaji bagi yang mampu. Yang namanya Islam itu rukunnya ada lima, bukan cukup ucapan aku muslim. Itu tidak cukup. Nah, tapi orang-orang bodoh nih bikin subhat mengatakan cukup bagi dia mengatakan anak muslim aku muslim kata beliau walau fa'ala ma fa'ala walaupun dia mengerjakan apa yang dia kerjakan lau dzabaha li ghairillah walaupun dia menyembelih untuk selain Allah lau sabballahu rasulah atau walaupun dia mencaci maki Allah dan rasulnya lau fa'ala ma fa'ala ma dama anahu yaqul ana muslim fala tukafirhu katanya naudzubillah ya walaupun dia mengerjakan apa yang dia kerjakan selama dia masih mengatakan aku muslim jangan dikafirkan. Nah, ini bahaya nih. Ucapan seperti ini bahaya. Kenapa? Karena sudah kemasukan pemikiran irja. Jadi pokoknya intinya kamu mengatakan la ilaha illallah cukup. Enggak perlu beramal. Salat boleh enggak? Enggak perlu salat. Enggak perlu zakat, enggak perlu puasa. Ucapkan saja aku muslim selesai. Nah, itu ucapan mereka yang naudzubillah ya. Nah, ini pendapat yang sesat, pendapat yang keliru yang harus kita jauhi. Bahwasanya yang namanya keimanan itu harus diiringi dengan keamalan atau dengan amalan. <clears throat> nah. Kemudian berikutnya kata beliau, wa ala hada yadkhulu fi tasammi bil Islam al batiniyah wal karamita. Oleh karena ini berdasarkan penjelasan ini masuk di dalam orang-orang yang mereka menamakan diri mereka dengan Islam kelompok al batiniyah Al-Batiniyah wal Qaramithah ini pecahan dari kelompok-kelompok Syiah Rafidah juga. Pecahan dari mereka. Tidak jauh beda. Menamakan diri dengan Islam padahal ingin merusak agama Islam naudzubillah ya. Seperti itu. Wa yadkhulu fihi al-quburiyun dan juga masuk dalam perkara ini orang-orang yang menamakan Islam al-quburiyun. Kuburiyun itu orang-orang penyembah kuburan, meminta rezeki ke kuburan, menyembelih diserahkan kepada kuburan seperti itu, naudzubillah. Wa yadkhulu wajah ar-rawafid ini. Dan masuk dalamnya juga arwafid kelompok-kelompok Syiah Rafidah yang tidak diragukan lagi kekafiran Syiah Rafidah. Naam. Wa yadkhulu fihi al-qadin al Ini kelompok juga ya, kelompok al nih. al ini atau al ini kelompok sesat juga yang mereka mengaku mereka adalah muslim, cuman pengakuan saja. Wa yadkhulu fihi kullu man Islam dan masuk di sini juga seluruh orang-orang yang mengaku Islam padahal tidak beramal dengan amalan keislaman. Itu masuk di sini juga walaupun kelompok manapun. Barakallahu fikum, ini syubhat mereka. Jadi mereka mengatakan kalian tuh nggak perlu sholat, nggak perlu beramal, cukup mengatakan ana muslim. Cukup mengatakan apa? Ana muslim. Aku itu muslim. Selesai. Jangan dikafirkan kata mereka. 6. Yakunun mereka mengatakan la kafiru ahadan. Jangan kalian mengkafirkan seorang pun. Walau fa'ala ma fa'al, walaupun dia mengerjakan apa yang dia kerjakan. Awit taqada ma taqada ataupun walaupun dia meyakini apa yang dia yakini biarkan. La fariku bainal muslimin kata mereka. Jangan kalian memecah belah kaum muslimin. Eh, jangan kalian membuat cerai berai di antara kaum muslimin. Subhanallah. Nah, Subhanallah, maha suci Allah. Sangat menakjubkan sekali, mengherankan sekali ucapan seperti ini. Nah nulanu nufarriq bainal muslimin padahal kita ini kan tujuan kita tidak mencah belah kaum muslimin. Walakin haula laysu muslimin, tapi mereka ini mereka orang-orang tadi itu bukan muslimin. La'annahum lam martakabu nawakidul Islam dikarenakan mereka ketika irtagabu mengerjakan atau melakukan nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman kharaju minal Islam secara tidak langsung sengaja atau enggak sengaja tahu atau tidak tahu mereka sudah keluar dari keislaman naudzubillah naudzubillah ya jadi hati-hati jangan sampai kita berucap dengan sebuah ucapan ternyata ternyata itu adalah ucapan kekufuran atau berbuat dengan sebuah perbuatan ternyata itu perbuatan kekufuran karena kalau sampai kita keluar dari agama Islam naudzubillah habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah Kata Allah Ta'ala, فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Mereka adalah orang-orang yang terhapus amalan mereka di dunia dan di akhiratnya. Kemudian وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ Dan mereka itu adalah penduduk api neraka. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Dan mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah. <clears throat> Naam. Barakallahu fikum. Berikutnya, fakalimatu maka ucapan la tufarriqu bainal muslimin, ucapan mereka orang-orang bodoh tadi itu Nah, mereka mengatakan, "Jangan kalian membuat cerai-berai antara kaum muslimin." Kalimatu hakin wal muradu biha batil. Ini hati-hati ini. Kalimatnya benar. Kita diperintahkan untuk bersatu, tidak diperintahkan untuk bercerai-berai. Jadi mereka ketika mengucapkan itu, jangan kalian membuat cerai-berai kaum muslimin. Itu benar ucapannya. Cuma kata beliau apa? Kalimatu hakin kalimat yang benar wal muradu biha batil. Tapi yang diinginkan itu adalah kebatilan. Apa maksudnya? Maksudnya kalau walaupun ada orang murtad, orang kafir jangan dikafirkan itu intinya. Itu ujung-ujungnya nanti kita nggak boleh mengkafirkan orang kafir itu loh. Nah, itu. Nah, untuk bilah ya. Jadi kalimat hakin urida biha batil. Kalimatnya itu benar tapi yang diinginkan adalah ke kebatilan. Padahal kita diperintahkan apa? Wa taslimu bihablillahi jami'an wa la Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Tali Allah adalah Al-Quran dan Sunnah.